dan Al-Imam Abu Zur'ah rahmatullah taala alaihima di mana beliau berdua berkata bahwa sungguhnya sebaik-baik daripada umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar kemudian Umar kemudian Utsman kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum mereka adalah para khulafa ar-rasyidun khulafa rasyidin yang mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya Asyik akan membicarakan dalam majlis ini tentang pendapat daripada ahlus sunnah wal jamaah terkait dengan keutamaan daripada khulafa rasyidun atau khulafa rasyidin tersebut bahwa sungguhnya enam urutan mereka dalam keutamaan adalah sebagaimana urutan mereka di dalam kepemimpinan atau khilafah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni Abu Bakar yang pertama kemudian Umar kemudian Utsman kemudian Ali bin Abi Thalib. Urutan mereka dalam khilafah, dalam kepemimpinan tersebut setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah perkara yang para sahabat dan kaum muslimin mereka telah sepakat padanya. Oleh karena itu, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahmatullah taala alaihi Beliau berkata, "Man ta'ana fi khilafati ahadin min haula fahuwa adallu min himari ahli." Barang siapa yang dia mencela kepemimpinan salah seorang dari para khulafa rasyidin tersebut, maka dia adalah orang yang lebih sesat daripada keledai peliharaannya. Dia sesat, nah karena telah menyelisihi ijma'nya para ulama dan ijma'nya kaum muslimin dalam penetapan urutan para khulafa tersebut dalam kepemimpinannya atau khilafahnya dan mereka adalah atau disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala diserupakan dengan al-khimar atau lebih sesat daripada al-khimar yakni keledai karena keledai adalah binatang yang paling bodoh. إذا من قال أن عليا رضي الله تعالى عنه أسبق وأحق بالخلافة من أبي بكر وعمر فهو ضال بل قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى من لم يربع بعلي في خلافته فهو أضل من حمار أهله أي من لم يجعله رابع الخلفاء الراشدين فهو أضل من حمار أهله وقال رحمه الله من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار وهذا جاء هذا الأثر جاء عن الإمام أحمد وعن أيوب السختياني وقال سفيان الثوري رحمه الله من قدم عليا على أبي بكر والشيخين فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار إذا ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة إلا أنه حصل نزاع بين السلف في أيهما أفضل لم يختلف السلف في تقديم وفي فضل أبي بكر وعمر على عثمان وعلي وعلى سائر الصحابة إنما حصل نزاع يسير في أيهما أفضل أيهما أفضل عثمان أم علي رضي الله تعالى عنهم الأكثر من العلماء أن عثمان رضي الله تعالى عنه أفضل وذهب بعضهم إلى أن عليا أفضل إذا هذه المسألة لا تحتاج إلى تبديع وتضليل أو إخراج من دائرة السنة لأنه قد حصل شيء من النزاع في الزمن الأول مع أنه استقر بعد ذلك الأمر استقر يقول الشيخ العثيمين هذه ليست من الأصول حتى يبدع الشخص أو يضلل من أجلها إنما مسألة الخلافة هي أعظم ترتيبهم في الخلافة على هذا النحو هذا بإجماع السلف هذا بإجماع السلف لا يجوز أن يخالف المسلم هذا الترتيب كما تفعل الرافضة قبحهم الله هم يقولون إن أبا بكر اغتصب الخلافة على علي رضي الله تعالى عنه مع أنه مع أن علي بن أبي طالب بايع من؟ بايع أبا بكر وعمر وعثمان هذا القول سقيم والروافض بلا شك والشيعة ظلال ظلال الشيعة ظلال وستأتي سيأتي من كلام الإمام أبي زرعة في شين هؤلاء في الكلام عليهم شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى يقول عموما هؤلاء اجتهدوا فأخطأوا الخطأ حاصل لكن هل يبدع صاحب هذا القول لا لا يبدع لا يبدع وشيخ الإسلام له كلام يعني طيب في الفتاوى يعني بمعنى هذا الكلام والخلاف الشديد في تقديم علي على أبي بكر وعمر هذا مبتدع Kemudian Beliau hafizahullah ta'ala Hasabdada berkata Jadi orang yang mereka berkata bahwa sesungguhnya Ali dia lebih didahulukan dan lebih berhak di dalam kepemimpinan daripada Abu Bakar dan Umar maka dia adalah orang yang sesat bahkan berkata Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah taala alaihi Man lam yurabbi bi Ali fi khilafatihi fa huwa adall min himari ahli. Barang siapa yang mereka tidak menjadikan Ali bin Abi Thalib pada urutan yang keempat dalam kepemimpinan setelah Abu Bakar, Umar dan Utsman, maka dia adalah orang yang lebih sesat daripada keledai peliharaannya. Dan berkata, Alim Imam Ahmad rahmatullah taala alaihi sungguhnya barang siapa yang mendahulukan Ali dan daripada Utsman maka dia telah berbuat kejelekan kepada kaum muhajirin dan kaum ansar karena kaum muhajirin dan ansar mereka yang telah nah, mendahulukan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhum dalam kepemimpinan setelah Umar dan Abu Bakar. Ucapan yang semisal ini selain datang dari Al Imam Ahmad bin Hambal juga datang dari Ayyub As-Sakhtiyani rahmatullah taala alaihi. Berkata Sufyan Al-Thawri rahimahullah Man qaddama Aliyan ala Abi Bakar wa Syekhain faqad azra bil muhajirin. Barang siapa yang mendahulukan Ali bin Abi Thalib dari Abu Bakar dan Umar serta Utsman maka dia telah enam berbuat kejelekan kepada kaum muhajirin dan kaum ansar. Jadi enam kesimpulannya adalah bahwa sungguhnya keutamaan para khulafa Ar-Rashidin dari Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Naam. urutan keutamaan mereka adalah sebagaimana urutan pada kekhilafahan dan kepemimpinan mereka setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja dan pernah terjadi di sana perselisihan di antara para ulama salaf. Naam. pada siapa yang lebih utama di antara keduanya yakni Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan. Para ulama salaf mereka tidak berselisih tentang nah, siapa yang lebih utama antara Abu Bakar dan Umar dan Ali, tidak. Hanya mereka berselisih pada permasalahan keutamaan Utsman bin Affan dengan Ali bin Abi Thalib. Nah, dan ini adalah khilaf yang nah, ringan kebanyakan daripada para ulama mereka nah, mengatakan bahwa Utsman lebih utama daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Sedangkan sebagian daripada para ulama mereka berpendapat bahwa Ali lebih utama dan permasalahan ini nah, adalah permasalahan yang tidak mengharuskan uh, di sana tabdi dan tabdilil nah, harus nah, adanya penghisbi, uh, nah, hukum kepada orang yang berselisih dalam permasalahan ini harus dia dibid'ahkan atau disesatkan keluar dari daerah ahli sunnah wal jamaah nah, bersama dengan bahwa sungguhnya telah nah, terjadi kesepakatan setelah itu nah, setelah mereka berselisih di zaman tabi'in Nah, tentang siapa yang lebih utama antara Utsman dan Ali. Nah, setelah itu terjadi kesepakatan ijma kembali kepada apa yang telah disepakati oleh kaum Muhajirin dan Ansar. Nah, bahwa sungguhnya nah, Utsman dia lebih utama daripada Ali bin Abi Thalib sebagaimana nah, pendahuluan Utsman dalam khilafah daripada Ali bin Abi Thalib. Nah, berkata Syekh Utsaimin rahmatullah taala alaihi, nah, bahwa sungguhnya permasalahan khilaf dalam siapa yang lebih utama Utsman atau Ali dia bukan perkara daripada usuluddin pokok dan prinsip daripada agama ini yang dengan sebabnya seseorang dalam dihukumi mubtadi ha, yang dia tidak berpendapat sama dengan pendapatnya atau dihukumi keluar dari ahli sunnah wal jamaah. Nah, hanya saja perlu diketahui bahwa sungguhnya tidak boleh nah, untuk seseorang mendahulukan nah, Ali di atas Utsman dalam permasalahan khilafah. Kalau permasalahan yang siapa yang lebih utama, nah, di situ terjadi khilaf. Akan tapi, nah, dalam permasalahan penetapan siapa yang lebih berhak, nah, terhadap khilafah setelah Abu Bakar Umar Nah, apakah Utsman atau Ali? Tidak boleh untuk seorang mengatakan bahwa Ali lebih berhak daripada Utsman dalam masalah khilafah. Nah, sebagaimana ini, nah, meyakini oleh orang-orang Rafidah yang mereka mengatakan bahwa sungguhnya nah, Abu Bakar telah mengambil nah, secara uh, tidak Abu Bakar telah nah, merampas kekhilafahan daripada Ali bin Abi Thalib. Ini adalah ucapan dan yang jelas kesesatannya karena sungguhnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu beliau yang telah membaiat Abu Bakar nah, dan beliau juga membaiat Umar dan juga beliau membaiat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhum nah, maka ucapan daripada ucapan Rafidah tersebut adalah ucapan yang jelek dan merupakan ucapan yang sesat nah, dan telah Nah, Al-Imam Abu Zur'ah nanti insyaallah atau Al-Imam Abu Zur'ah nanti akan nah menyebutkan di sana nah ucapan-ucapan dari orang-orang uh, Syiah Rafidah tersebut yang jelek nah dan perkataan para imah yang membantahnya. Kemudian Syekhul Islam Muntaimah rahimahullah taala atau di sana ada uh, pertanyaan tadi. Nah, uh, tentang permasalahan um, pendahuluan Ali bin Abi Thalib uh, eh, dalam keutamaan dengan Utsman bin Affan um, dari sebagian para ulama um, disebutkan bahwa sungguhnya uh, mereka kata Syekh beristihad dan mereka salah nah, dalam istihad tersebut. Nah, kenapa sampai terjadi di sana? Nah, khilaf dalam masalah itu Nah, di antara para ulama dari kalangan tabi'in tersebut mereka berijtihad dan mereka salah dalam ijtihad tersebut. Nah, tapi tidak di dalam hukumi mubtadi bagi orang-orang yang dalam uh, eh, berselisih dalam permasalahan tersebut siapa yang lebih utama antara Ali uh, dan Utsman. Nah, هذا هو كما تقدم هو الراجح أن عثمان أفضل من علي وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول لكن قد ثبت تقديم عثمان على علي باتفاق السابقين على مبايعة عثمان بلا كره بعد أن جعل عمر رضي الله تعالى عنه الشورى في ستة في عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف فترك وتنازل الزبير وطلحة وسعد فبقي عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف فمكث عبد الرحمن يسأل المهاجرين والأنصار قال فلم يعدلوا بعثمان أحدا من هؤلاء ولهذا كان عثمان هو الأولى بالخلافة وهذا القول هو الراجح والراجح قول الرازيين رحمهم الله في قال قالوا ثم علي بن أبي طالب عليه السلام ما أدري عندكم في النسخ موجودة عليه السلام موجود آه إذا من بعض النسخ وإلا أنا أخذتها من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة الإمام اللالكائي عليه السلام وهذه مسألة يعني هل يجوز الصلاة والسلام على غير الأنبياء فيقال أبو بكر عليه السلام وعمر عليه السلام وعثمان عليه السلام أم لا الصلاة والسلام على غير الأنبياء إما أن يكون تبعا أو استقلالا أما على سبيل التبعية فهي جائزة بالإجماع كما في صيغ كما في صيغ الصلاة الإبراهيمية تقول اللهم صل على محمد وأزواجه الصلاة وذريته أو ذريته هنا على سبيل التبعية تصلي على النبي ثم تصلي على صلى على قرابته إذا كان على سبيل التبعية فجائز الصلاة والسلام الصلاة والسلام نعم طيب اللهم صل على محمد وآله وأزواجه وذريته وإنما الخلاف على سبيل الاستقلال وجمهور جمهور علماء أنه لا يجوز الجمهور أنه لا يجوز لأمرين اثنين الأمر الأول قالوا إفراد غير الأنبياء بالسلام لا يجوز لأنه صار شعارا للأنبياء إذا ذكروا فلا يلحق بهم غيرهم وإن كان المعنى صحيحا كما لا يقال قال محمد عز وجل وإن كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عزيزا جليلا لأن هذا قد صار من شعار ذكر الله عز وجل وحملوا ما ورد في ذلك من الكتاب والسنة على الدعاء لهم كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى لم هذا من باب الدعاء هذا من الدعاء ولم يثبت شعارا لآل أبي أوفى قال ابن كثير الحافظ ابن كثير وهذا مسلك حسن يعني هذا التفصيل مسلك حسن الأمر الثاني الأمر الثاني لا يجوز لأنه أصبح شعارا لمن؟ لأهل الأهواء والبدع كالرافضة وغيرهم يصلون ويسلمون على من يعتقدون فيهم فلا يقتدى بهم في ذلك ولهذا قال الحافظ ابن كثير وقد غلب أقرأ هذا واحد خلاص راجع وقد غلب هذا في عبارة كثير من النساخ للكتب إذا لا يمكن أن, أن يقول هذا من أبو زرعة وأبو رازي إمامان إذا هذا من النساخ كما اقرأ في ديوان محمد بن الأمير الصنعاني فيه وفي كلام الشوكاني سب ولعن لمعاوية فإذا بحثت عن النسخ الأصلية لم تجدها جزما هذا يدل أن النساخ الذين كتبوا كان عندهم إيش تشيع طيب وقد غلب هذا في عبارة كثير من النساخ للكتب أن ينفرد علي رضي الله عنه بأن يقال عليه السلام من دون سائر الصحابة أو كرم الله وجهه وهذا منتشر وهذا وإن كان معناه صحيحا لكن ينبغي أن يسوى بين الصحابة في ذلك فإن هذا من باب التعظيم والتكريم فالشيخان وأمير المؤمنين عثمان أولى بذلك منه رضي الله عنهم جميعا ومن أراد الرجوع إلى مثل هذه الفائدة فليرجع إلى تفسير ابن كثير المجلد الرابع صفحة 248 وإلى جلاء جلاء الأفهام لابن القيم والفتاوى لشيخ الإسلام المجلد الرابع صفحة 21 و400 وأيضا في المجلد الرابع صفحة 96 و400 أخيرا يقول الشيخ بكر العلامة بكر أبو زيد رحمه الله أمير المؤمنين الخليفة الراشد علي رضي الله تعالى علي رضي الله تعالى عنه لم يرد تخصيصه بذلك لكن لكن هذا فعلات الرافضة وسريانه إلى أهل السنة فيه هضم للخلفاء الثلاثة قبله رضي الله عنهم فينبه فينبه إلى مسالك المبتدعة وألفاظهم فينبه إلى مسالك المبتدعة وألفاظهم فكم من لفظ ظاهره السلامة وباطنه الإثم معجم المناهي اللفظية مسالك المبتدعة Naam Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah jami'a. Telah disebutkan bahwa sesungguhnya yang rajih dalam permasalahan khilaf mana yang lebih utama antara Ali dan Utsman antara Utsman dan Ali bin Abi Thalib adalah bahwa Utsman lebih utama dari Ali bin Abi Thalib. Berkata Syekhul Islam ibnu Taimiyah rahimahullah taala Antabi kata beliau telah tetap di sana pendahuluan Utsman daripada Ali dengan kesepakatan para sahabat yang terdahulu dalam bayat mereka kepada Utsman tanpa adanya sedikit pun paksaan. Ya, ini setelah enam orang dari kalangan para sahabat yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Mereka adalah Utsman, kemudian Ali, Talha, Zubair, kemudian Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, enam orang tersebut setelah bermusyawarah siapa yang akan menjadi pengganti Umar bin Khattab dalam kepemimpinan sebagai Amirul Mukminin. Nah, maka tiga dari orang enam orang eh, tiga dari enam para sahabat tersebut mereka mengundurkan diri yaitu Talha bin Ubaidillah kemudian Zubair bin Awam dan Sa'ad bin Abi Waqqas tinggal tiga orang sahabat yang lainnya Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan Abdurrahman bin Auf. Maka akhirnya Abdurrahman bin Auf nah, beliau kemudian bertanya kepada orang-orang orang muhajirin dan orang-orang ansar yang beliau dapat ternyata kaum muhajirin dan ansar tidak ada seorang pun yang mereka nah, tidak memilih kecuali Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu dari orang-orang yang ada ha, yakni selain beliau berarti Abdurrahman bin Auf dan Ali bin Abi Thalib. Tidak ada seorang pun dari kalangan Muhajirin dan Ansar kecuali mereka memilih Uthman bin Affan daripada yang lainnya. Oleh karena itu, dari sini kita mendapati bahwa Uthman bin Affan adalah orang yang lebih utama dalam kepemimpinan setelah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Adapun perkataan ada mustalahnya. Nah, tentang perkataan daripada Al-Imam Abu Hatim dan Abu Sur'ah rahmatullah taala alaihima di mana beliau berdua berkata, "Summa Ali bin Abi Thalib alaihi salam." Ini sekarang permasalahan penyebutan Ali bin Abi Thalib nam dengan kalimat alaihi salam apakah hal tersebut diperbolehkan ataukah tidak atau yang lebih umum ah, pertanyaannya apakah boleh untuk seorang mereka mengatakan salat salawat dan salam kepada selain para nabi nah Permasalahan ini nah, salawat serta salam kepada selain para nabi nah, itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah jika dia adalah tabaan. Yang kedua adalah istiqlalan. Tabaan yakni mengikuti penyebutannya, mengikuti nah penyebutan daripada para nabi tersebut. Adapun istiqlalan adalah mengucapkan salawat dan salam nah, secara tersendiri kepada orang berorang tanpa menyebutkan sebelumnya nah, nama ataupun para nabi dan para rasul. Adapun terkait dengan hukumnya kalau dia itu adalah tabaan Nah, dengan mengucapkan atau dengan menyebutkan para nabi dan rasul sebelumnya Nah, salat, salawat dan salam itu adalah perkara yang dibolehkan secara ijma dari kalangan para ulama. Nah, sebagaimana dalam konteks daripada salawat Ibrahimiyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nah, beliau mengajarkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Nah, ya Allah berikan salawat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, kepada istri-istrinya dan anak keturunannya. Disebutkan di sana dalam keluarga Rasulullah dan istri-istrinya dan anak keturunannya dalam penyebutan salawat dan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni mengikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak disebutkan salawat tersebut secara khusus kepada dalam keluarganya atau istri-istrinya atau keturunannya. Maka yang demikian adalah perkara yang dibolehkan oleh para ulama secara ijma. Adapun penyebutan enam keluarga ataupun enam istri-istri dan anak keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan salawat dan salam tanpa penyebutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelumnya. Nam ini adalah yang mereka namakan ha, dengan salawat salam secara istiqlal, secara tersendiri. Hukumnya nam khilaf di antara para ulama. Nam jumhur para ulama mereka mengatakan bahwa hal ini adalah perkara yang tidak diperbolehkan. Nam dengan alasan pertama adalah menyendirikan Penyebutan salawat dan salam kepada selain para nabi nah, tidak diperbolehkan karena penyebutan salawat dan salam kepada para nabi tersebut adalah syiar yang telah nah, menjadi syiar khusus kepada mereka ketika disebutkan nama para nabi tersebut maka tidak diper, maka tidak diperbolehkan dan tidak diperkenankan untuk yang lainnya mengikutinya atau diikutkan padanya. Walaupun maknanya sahih, nah, walaupun maknanya adalah makna yang benar, nah, seperti perkataan atau atau sebagaimana tidak dikatakan. Nah, Muhammad Azza wa Jalla walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang aziz dan seorang yang jalil. Seorang yang mulia dan tinggi kedudukannya Ha, akan tapi tidak boleh untuk kita mengatakan Muhammad Nabi Muhammad Azza wa Jalla karena penyebutan Azza wa Jalla itu sudah menjadi syiar yang khusus uh, untuk penyebutan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi walaupun maknanya sahih akan tapi tidak diperkenankan untuk kita nah, mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah dengan Muhammad Azza wa Jalla. Nah, walaupun beliau adalah seorang yang aziz dan jalil. Kenapa? Karena hal ini sudah menjadi syiar ketika kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik, kalau di sana ada naam penyebutan salawat kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nah, dalam kitab ataupun di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nah, maka maknanya dibawa kepada uh, nah, doa doa kepada uh, orang tersebut sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih Allahumma salli ala ali abi aufa ketika datang nah, abi aufa Abdullah bin abi aufa nah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nah, menyerahkan zakatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kepada Abdullah bin abi aufa tersebut nah, dengan doa itu Allahumma salli ala ali Abi Aufa berkata Al-Imam Ibnu rahimahu wa ta'ala nah, tafsir perincian yang seperti ini adalah nah, tafsir yang bagus perincian yang bagus yakni nah, Al-Imam rahimahullah rahimahu ta'ala ha, beliau merajihkan ha, tentang hal ini kemudian alasan yang kedua kenapa jumhur ulama mereka tidak memperbolehkan nah, setelah penyebutan orang selain Nabi dengan ha, salawat dan salam nah, karena hal ini telah menjadi syiar bagi para pengikut hawa nafsu dan ahlul bidah seperti orang-orang Rafidah dan yang lainnya. Nah, mereka bersolawat mengucapkan salawat dan salam kepada orang yang mereka senangi dari tokoh-tokoh para sahabat atau yang lainnya dalam keadaan mereka adalah orang yang tidak mengikuti daripada petunjuk ataupun nah, sirah ataupun nasihat-nasihat daripada para a'immah tersebut dan mungkin didapati di sana adanya penyebutan salawat dan salam kepada selain para nabi dan para rasul nah, pada kitab-kitab nah, akan tapi ini kata Syekh wa Wa'ata'ala nah, bisa jadi dari tangan orang yang menyalin kitab tersebut dari aslinya. Nah, dari makhtutat yang ada. Sebagaimana yang terjadi pada Diwan Al-Imam Syaukani rahimahu wa ta'ala. Nah, disebutkan di sana bahwa beliau Al-Imam Syaukani rahimahu wa ta'ala mencaci para sahabat antaranya adalah Muawiyah. Nah, radhiyallahu taala anhu. Tetapi kalau engkau melihat dalam kitab asli yang ditulis oleh Al Imam Syaukani dengan tangannya sendiri, engkau tidak akan dapati enam ucapan-ucapan yang ha, yang seperti itu. Laknatnya beliau kepada para sahabat ataupun kepada Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Nah, ini dapati dari enam orang yang menukil dan menyalin nah, kitab tersebut dari kitab aslinya nah, kepada tulisan mereka untuk dicetak. Nah, berarti ini adalah perkara nah, manipulasi nah, daripada kitab-kitab para ulama. Nah, jadi kalau didapati di sana Nah, dari kalangan para ulama al-sunnah wal jamaah mereka mengatakan Ali alaihissalam dan yang lainnya kemungkinan itu adalah ha, nah, manipulasi daripada orang-orang yang menyalin daripada kitab tersebut. Nah, bisa dilihat bagi orang yang mereka nah menginginkan pembahasan nah, yang meluas dalam permasalahan ini nah pada kitab uh, tafsir Al-Imam Nukathir wa ta'ala pada jilid yang keempat halaman ke 248 atau kitab Jalal Al-Afham uh, ah, atau Ahmad Subhanahu Fatawa Syekhul Islam Ibn Taimiyah wa ta'ala nah jilid yang keempat halamannya ke 421 Berkata Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah taala bahwa sungguhnya Amirul Mukminin khalifah yang keempat nam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu nam apa kata beliau lam yarid takhsisuhu habidzalik tidak ada nam kekhususan dalam penyebutan Ali bin Abi Thalib nam dengan kalimat alaihi salam atau karamallahu wajah. Akan tapi hal ini datang dari orang-orang Rafidah, orang-orang Syiah Rafidah. Nam. oleh karena itu, nam pengucapan daripada penyebutan Ali bin Abi Thalib karramahullahu wajah atau Ali salam ha, yang ada pada nam kalangan Sunnah wal Jamaah ini uh, termasuk uh, perkara yang menghancurkan daripada uh, khilafah atau nam difahami dari perkara yang merendahkan daripada khil, uh, para khilafah ya tiga orang yang sebelum mereka. Nah, sebelum Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Oleh karena itu, hendaknya nam berhati-hati nam ahlu sunnah wal jamaah untuk meniti atau melakukan apa yang dilakukan oleh ahli bid'ah dan apa yang ha, mereka ucapkan dari lafad-lafad lafaz yang tidak ada asalnya tersebut berapa banyak daripada kalimat yang nampaknya dia adalah nampak akhirnya selamat maknanya akan tapi di dalamnya ha, terdapat kerusakan bisa di dalam rujuk ucapan Syekh Bakar Abu Zaid rahmatullah taala alaihi tersebut dalam Mujab uh, eh, Manahi Lafdhiyah. وقال رحمه الله وهم الخلفاء الراشدون المهديون يعني أبا بكر وعمر وعثمان وعليا رضي الله تعالى عنهم وهذه ثلاثة ألقاب اللقب الأول الخلفاء واللقب الثاني الراشدون واللقب الثالث المهديون الخلفاء لأنهم خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم في ولاية أمر الأمة والراشدون من الرشد وهو ضد الغواية والمهديون من الهداية التي هي ضد الضلال وهذه الألقاب الثلاثة والأوصاف الجميلة للخلفاء مأخوذة من قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء في مسند الإمام أحمد وغيره عن العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ الحديث وهذا نظير ما وصف الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث قال ما ضل صاحبكم وما غوى فنفى الله سبحانه وتعالى الضلال عن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفيه إثبات كمال ضده وهو الهداية ونفى عنه سبحانه وتعالى الغواية وضدها الرشاد Dan berkata rahimahullah taala wa hum khulafa rasyidun al-mahdiyun Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali. Nah. Dalam kalimat khulafa rasyidun al-mahdiyun terdapat di sana tiga laqab, tiga kalimat julukan. yang pertama adalah Lakab yang pertama adalah khulafa Lakab yang kedua adalah rasyidun Lakab yang ketiga adalah al-mahdiyun Al-khulafa disebut al-khulafa Karena mereka adalah orang yang menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Di dalam kepemimpinan Dan dalam mengurusi perkara umat Dan mereka disebut sebagai rasyidun Dari kalimat ar-rushd Arus adalah enam kebaikan dan hidayah lawan daripada kesesatan. Sebagaimana al-mahdiyun Nah, dalam bahasa kita eh, dalam bahasa Arab diambil dari kalimat hidayah yang maknanya adalah nah petunjuk lawannya adalah kesesatan. Tiga lakab ini nah dan tiga sifat yang indah ini yang ada pada khulafa ar-rasyidun nam terambil dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dari Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin." Abdu min ba'di, abdu 'alaiha bin nawajid. Wajib atas kalian untuk Nah, berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah daripada al-khulafa ar-rasyidin yang setelahku. Nah, gigit dengan gigi geraham kalian sunnah tersebut. Demikian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang menunjukkan bahwa kalimat khulafa ar-rasyidun itu adalah kalimat nah, yang diambil daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau hadis beliau. Dan gelar ini adalah gelar yang semisal apa yang telah disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya yang mulia di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitabnya yang mulia ma dhalla sahibukum wa ma ghawa nah dan tidaklah sesat sahabat kalian yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Beliau tidak sesat dan beliau tidak berada di atas kesesatan. Dalam makna riwayah sama sesat. Maka Allah Subhanahu wa taala nam telah menafikan dalam ayat yang mulia ini nam sifat kesesatan dari nabinya yang mulia dan penafian Allah Subhanahu wa taala dari nabinya yang mulia nam, kesesatan tersebut ini adalah penetapan kepada sifat yang sebaliknya yakni hidayah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala bukan orang yang di atas kesesatan. قال وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشهد لهم بالجنة على ما شهد به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق والترحم على جميع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والكف عما شجر بينهم قال والعشرة الذين سماهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشهد لهم بالجنة جاء في سنن الترمذي من حديث سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه وهو في دلائل النبوة وصححه الوادعي الشيخ المقبل رحمه الله وجاء في مسند أحمد من حديث عبد الرحمن بن عوف قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعلي في الجنة وعثمان في الجنة وعثمان والزبير وطلحة وعبد الرحمن وأبو عبيدة وسعد بن أبي وقاص في الجنة فعد الراوي فعد الصحابي تسعة وسكت عن العاشر فقالوا فقالوا له ننشدك الله يا أبا الأعور من العاشر فقال نشدتموني بالله أبو الأعور في الجنة من أبو الأعور؟ سعيد بن زيد هذا من حديث سعيد زيد وفي مسند أحمد من حديث عبد الرحمن بن عوف وهو أصح منه كلاهما صحيح لكن الذي في المسند أصح حب الصحابة أيها الإخوة حب الصحابة دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان وليس في الأمة كالصحابة في الفضل والمعروف والإصابة Berikutnya Berkata rahmahullah taala, wa anna al ashara alladina sammahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syahida lahum bil jannah ala ma syahida bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qawdul haq Dan sungguhnya 10 orang para sahabat yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah telah bersaksikan eh, mereka dengan jannah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana yang telah beliau sebutkan nah, dan ucapan beliau adalah ucapan yang hak. Wattarahum ala jami' ashabi Muhammad dan mendoakan rahmat kepada seluruh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal kaffu amma syajara min ah, syajara bainahum dan menahan lisan nah, untuk mencela terhadap perselisihan yang terjadi di antara mereka. Ini adalah keyakinan dan manhaj ahli sunnah wal jamaah berikutnya keyakinan bahwa sungguhnya nah 10 orang yang uh, dipersaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penduduk jannah nah itu adalah nah perkara yang hak sebagaimana yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah datang di sana hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Tirmizi rahimahullah taala rahimahullah taala dari sahabat yang mulia Sa'id bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Dan hadis tersebut ham disebutkan dalam kitab adalah Dalailun Nubuwah dan disahihkan oleh Al-Imam Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Sebagaimana datang hadis tersebut beriwayatannya dari Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Abdurrahman bin Auf bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nah beliau bersabda Abu Bakar fil jannah wa Umar fil jannah wa Utsman fil jannah wa Ali fil jannah wa Zubair fil jannah wa Talha fil Zubair eh, wa Talha fil jannah wa Abdurrahman bin Auf fil jannah wa Abu Ubaidah fil jannah wa Sa'ad bin Abi Waqqas Waqqas fil jannah Maka sahabi ini yang meriwayatkan hadis tersebut hanya menghitung sembilan orang saja. Yani Sa'id bin Zaid nah, yang meriwayatkan hadis ini hanya menyebutkan sembilan orang. Dan beliau diam untuk menyebutkan siapa yang ke-10. Maka salah seorang bertanya kepada beliau, "Sungguh aku minta kepadamu, nah, dengan permintaan yang sangat kabarkan kepadaku wahai Abu Awar siapa orang yang ke-10 tersebut maka kata Abu Awar Said bin Zaid radhiyallahu taala anhu kalian telah minta kepadaku nam dengan atas nama Allah Subhanahu wa taala maka orang yang ke-10 tersebut adalah Abu Awar fil jannah Abu Awar ada di dalam jannah yakni Sa'id bin Zaid. Ini riwayat Tirmizi. Nah, baik riwayat Tirmizi ataupun riwayat Imam Ahmad rahimahullah keduanya adalah hadis yang sahih hanya saja nah riwayat pada Musnad Ahmad dia lebih kuat kesahihannya daripada riwayat yang ada pada Al Imam Tirmizi. Khawani fillah Berkata Syekh Hafidahullah Ta'ala bahwa sungguhnya kecintaan kepada para sahabat merupakan agama kita dan bagian daripada keimanan dan ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan kebencian kepada para sahabat ini adalah perbuatan nifak dan kezaliman dan perbuatan yang melampaui batas. Tidak ada orang yang mereka semisal para sahabat radhiyallahu taala anhu. Nah, dalam kebaikan, dalam kebenaran dan dalam perkara-perkara nah ma'ruf yang lainnya. قال رحمه الله وقوله الحق الرسول صلى الله عليه وسلم شهد لهؤلاء العشرة بالجنة وقوله حق كما قال الله يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم وجاء في سنن أبي داود عن عبد الله بن عامر بن العاص رضي الله تعالى عنه قال كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أريد حفظه فنهتني قريش فقالت أتكتب كل شيء ورسول الله بشر يتكلم في الرضا والغضب فأمسكت عن الكتابة فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال وأشار إلى فيه اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق. Berkata rahmahu wa ta'ala Nah Wa qaulul haq Ya ini ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ucapannya hak Ucapan yang benar Nah Ya ini ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau bersaksikan 10 orang tersebut berada dalam jannah itu adalah ucapan yang hak sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya yang mulia ya ayuhan nasu qad ja'akumul haqqu min rabbikum wahai manusia sungguhnya telah datang kepada kalian al haqq min rabbikum ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa agama Islam yang hak ini telah meriwayatkan Imam Abu Dawud rahimahullah taala dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin Ash uh, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma Kuntu aktubu kulla syai'in asma'ahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam uridu hifdhah Dahulu aku eh, menulis segala segala sesuatu yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena aku ingin menghafal sabda beliau. Maka datang orang Quraisy, mereka eh, mencegahku, menghalangi aku dan melarangku untuk menulis setiap sesuatu yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata orang-orang Quraisy, "Ataktubu kulla syai'in min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" ataktubu kulla syai'in wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bashar. ridha wal ghadab. Apakah engkau akan menulis segala sesuatu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa. Beliau berbicara nah terkadang dalam keadaan ridha dan terkadang dalam keadaan marah. Abdullah bin Amr bin As mendengar hal tersebut akhirnya nah, beliau tidak lagi menulis sabda-sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu beliau menyampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang ucapan orang-orang Quraisy itu. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sembari beliau nah mengisyaratkan tangannya kepada nah mulut beliau. Uktub fawalladhi nafsi biyadih ma yakhruju minhu illa al-haq. Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Amr bin As? Tulislah dan catatlah demi zat yang jiwaku ada pada tangannya. Nah, demi Allah tidaklah keluar dari mulut ini dari lisan, yakni lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut kecuali al-haq. Nah, Menunjukkan dalil menunjukkan bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidaklah berbicara kecuali perkara yang benar. قال رحمه الله تعالى والكف عما شجر بينهم وذلك لما لهم من الفضل والمنزله والمكانه الرفيعه ولما لهم من السابقه وامتثالا لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء في الطبراني عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا قال المناوي رحمه الله إذا ذكر أصحابي أي بما شجر بينهم من الحروب والمنازعات فأمسكوا وجوبا عن الطعن فيهم والخوض في ذكرهم بما لا يليق فإنهم خير الأمة والقرون ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مذهب أهل السنة والجماعة الإمساك عما شجر بين الصحابة فإنه قد ثبتت فضائلهم وقد نقل, وقد نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم ولهذا يقول أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى وأجمعوا على الكف عن ذكر الصحابة رضي الله عنهم إلا بخير ما يذكرون به وأجمعوا على الكف عن ذكر الصحابة رضي الله عنهم إلا بخير ما يذكرون به وعلى أنهم أحق أن تنشر محاسنهم <coughs> ويلتمس لأفعالهم ويلتمس لأفعال ويلتمس لأفعالهم أفضل المخارج وأن يظن العبد بهم أحسن الظن رسالة إلى أهل الثغر المجلد الأول صفحة ثلاثة وثلاثمائة وقال الذهبي رحمه الله سبيلنا قال الذهبي رحمه الله سبيلنا الكف والاستغفار للصحابة ولا نحب ما شجر بينهم ونعوذ بالله منه ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه الاستيعاب من أفضل الكتب وأجلها ابن الصلاح رحمه الله تعالى أثنى على الكتاب وعلى مؤلفه ثم قال لولا ما شانه من إيرابه ما شجر بين الصحابة يعني ذكر هذه الفتن واستطرد فيها وبعض المعاصرين ألف كتابا وهو محمد محمد المختار الشنقيطي سماه الخلافات السياسية بين الصحابة من أردأ الكتب خلافات سياسية بين الصحابة جعلها سياسة وهذا من من أردأ الكتب التي ألفت في هذا العصر في هذا الباب والشوكاني رحمه الله تعالى له كلام جميل نحيل إليه إحالة فقط الشوكاني رحمه الله تكلم في إرشاد السائل إلى دلائل المسائل صفحة 45 قال رحمه الله إن كان أنا سأتي بالسطر الأولى إن كان هذا السائل طالبا للنجاة فليدع تأملوا فليدع الاشتغال بهذه الأمور في هذا المضيق الذي تاهت فيه الأفكار فإن هؤلاء الذين تبحث عن حوادثهم وتتطلع لمعرفة ما شجر بينهم قد صاروا تحت أطباق الثراء ولقوا ربهم في المئة الأولى من البعثة وها نحن الآن في المئة الثالثة عشر فما لنا والاشتغال بهذا الشأن الذي لا يعنينا ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه وأي فائدة لنا في الدخول في الأمور التي فيها ريبة كلام طويل إلى أن قال فرحم الله امرأ هذه يستفيد منها طلاب العلم الانشغال بطلب العلم وترك الانشغال بالقيل والقال هذا يضر هذا يضر لأن وقت المسلم إما ربح ومغنم وإما وزر ومأثم وإما تضييع للأوقات والفوائد ثم قال الشوكاني رحمه الله رحمه الله فرحم الله امرا اشتغل بما أوجبه الله عليه وترك ما لا يعود عليه بنفع لا في الدنيا ولا في الأخرى بل يعود عليه بالضرر ومن ظن خلاف هذا أي هذا المعتقد الذي يعتقده السلف وهو ترك الكف عما شجر من الصحابة قال ومن ظن خلاف هذا فهو مغرور مخدوع قاصر الباع عن إدراك الحقائق ومعرفة الحق على وجهه كائنا من كان انتهى كلامه باختصار رحمه الله تعالى إلى هنا والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم Berikutnya berkata rahimahullah taala wal kafu amma syajara bainahum Dan ahlu sunnah wal jamaah keyakinannya adalah mereka menahan lisan untuk tidak mencela dan mengkritik apa yang telah terjadi daripada perselisihan di antara para sahabat Ridwan alaihim ajmain. Yang demikian karena para sahabat adalah orang yang telah memiliki keutamaan kemudian kedudukan dan tempat yang tinggi. Sebagaimana mereka adalah orang yang telah mendahului kita dalam kebaikan-kebaikan serta dalam rangka untuk menjalankan daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al Imam Tabrani rahimahullahu taala dari sahabat yang mulia Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Idza dzikra ashabi amsiku. Jika disebut sahabatku, fa fa'amsiku. Jika disebut sahabat-sahabatku maka nam hendaknya kalian menahan diri. Ya, ini jika disebut para sahabat ridwan wa alim ajmain terhadap apa yang telah terjadi di antara mereka dari perselisihan-perselisihan Nah, maka wajib bagi seorang untuk mereka menahan diri tidak mencela para sahabat ridwanu wa alim ajmain tersebut karena mereka adalah sebaik-baik ummah. Masa mereka adalah sebaik-baik masa. Nah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala bahwa madhab sunnah wal Jamaah adalah al-imsak amma syajara bainas sahabah. Nah, maka para ahli sunnah wal jamaah adalah menahan diri untuk tidak mencela nah, apa yang terjadi dari perselisihan di antara para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Karena mereka adalah orang-orang yang telah tetap keutamaan-keutamaan mereka dan telah disebutkan ijma dari kalangan ahli ilmi tentang keutamaan-keutamaan para sahabat tersebut sehingga enam terlarang bagi umat yang setelahnya untuk mereka mencela dan mencaci serta mengkritik terhadap perkara-perkara yang telah terjadi atau perselisihan terjadi di antara mereka. Berkata Al Imam Abdul Hasan Al Asy'ari radhiyallahu taala anhu Wa ajma'u dan para ulama mereka telah sepakat alal kaf untuk menahan diri. Antikris sahabat dari menyebut para sahabat illa bil khair kecuali dengan kebaikan. Nah, tidaklah nah, disebut para sahabat tersebut kecuali dengan kebaikan dan ini adalah ijma para ulama nah, al-qadibah. Para sahabat mereka tidaklah disebut kecuali dengan kebaikan dan kebaikan mereka nah, lebih berhak untuk disebarkan nah, sebagaimana hendaknya dicari di sana alasan-alasan yang lebih baik terhadap perkara-perkara yang telah terjadi di antara mereka nah, dan hendaknya tidak seseorang dia berprasangka kecuali prasangka yang baik kepada para sahabat tersebut. Nah, bisa dirujuk dalam kitab Risalah ila Ahlis Sawa. Dan Imam Az-Zahabi rahimahu wa ta'ala nah, beliau berkata Sabiluna al-kaffu wal istighfaru lis sahabah. Jalan kami, yakni jalan yang Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mereka menahan diri dari mencela para sahabat dan bahkan nah, mengucapkan istighfar, memintakan ampun kepada para sahabat. Ridwanullah alaihim ajmain. Wala nuhibbu mimma syajara bainahum wa na'udzu billahi min. Dan kata Imam Ghazali rahimahu wa taala kita tidak senang terhadap apa yang telah terjadi dari perselisihan di antara mereka dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap hal yang seperti itu. Al Imam Ibn Abdul Bar rahimahu taala beliau punya kitab Al Istidkar. Nah, di antara salah satu kitab yang paling bagusnya. Nah, sampai Al Imam Nusalah rahimahu taala beliau memuji kitab tersebut dan memuji Al Imam Ibn Abdul Bar sebagai penulisnya. Kalaulah bukan, nah, apa yang beliau tulis dalam kitab tersebut dari permasalahan-permasalahan yang terjadi ham nah, di antara atau perselisihan yang terjadi di antara para sahabat. Dua seandainya beliau tidak nam berluas-luas dan nam beliau tawassu Ya, ini beliau banyak berkomentar terhadap apa yang terjadi di antara para sahabat. Tentulah dia adalah kitab yang sangat bagus. Nah, di antara enam orang yang di masa kita yang menulis kitab tentang persediaan para sahabat adalah Muhammad Muhtar As-Sinqidi. As-Sinqidi. Nah, judul kitabnya adalah Al-Khilafah As-Siyasiyah Bainas Sahabah. Dia adalah sejelek-jelek kitab nah, yang ditulis di uh, masa ini, di masa kita ini dalam permasalahan yang berkomentar tentang perselisihan yang terjadi di antara para sahabat. Al Imam Syaukani wa taala, nam beliau mempunyai ucapan yang bagus. Nah, dalam kitabnya beliau yang berjudul Irsyadus Sa'il ila adalah ilil masail. Ucapan yang sangat panjang dari beliau. Nah, jika kata beliau orang ini atau penanya ini adalah orang yang menginginkan keselamatan hendaknya dia meninggalkan perkara-perkara kesibukan nam yang menyibukkan dirinya dalam perkara ini nam perkara ini perselisihan para sahabat nam satu di antara yang lainnya yang telah terjadi nam di masa setelah meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ucapan beliau Al Imam Syaukani rahimahullah taala farahimahullah imra'an istaghala bima alaihi wa taraka ma la ya'udu ilaihi binaf'in la fid dunya wa la fil akhirah bal ya'udu ilaihi bin darar maka rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang mereka itu menyibukkan dirinya terhadap perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya dan meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat baginya baik dalam permasalahan dunia atau dalam permasalahan akhirat. Bahkan, nah, hanyalah dia masuk dalam perkara yang kembali kepada dirinya atau dia nah, mendapat imparar bahaya nah, dalam terjun pada perkara tersebut. Barang siapa yang menyangka bahwa khilaf nah berselisihan itu adalah nah, atau barang siapa yang mereka menyangka nah, dengan persangkaan yang selain ini Ya, ini bahwa menyangka bahwa sungguhnya berbicara tentang perselisihan para sahabat satu dengan yang lainnya, mengkritiknya dan mencela para sahabat karena perselisihan itu adalah perkara yang baik, maka dia adalah orang yang makrur. Nah, dia adalah orang nah, yang tertipu yang kasrul ba yang dia adalah orang yang nah, mempunyai ilmu yang dangkal dan tidak mengetahui nah, perkara hakikat kebaikan yang sebenarnya siapapun dia. Nah, ini adalah makna kurang lebih daripada perkataan Imam Syaukani rahimahullah ta'ala dalam kitab tersebut. Walhamdulillahirabbil alamin.